rahimallahu taala nafa'ana bihi wa fid dharain amin wa qala radhiyallahu فين وصلنا أين وصلنا من أول في إسقاط حقوق إخوانه على قبول الأذر كان أقل ما يلقاهم به الغش والمكر man awwala isqata hukuk ikhwanihi ala qabulil uzur barang siapa Awala awwala itu artinya tempat kembali jadi artinya berusaha untuk menggugurkan hak-hak saudaranya dengan menerima uzur karena agalla ma yalqahum bihi al-ghishu wal makar. Maka pertama kali atau paling sedikit yang akan dia tanggung, yang akan dia hadapi itu adalah tipuan al-ghish wal makar, tipuan. Wagala akrim ikhwanaka ikraman tastati'u dawam alaih wa illa kana ma'al al-amri ila al-wihsyati wal qati'ati Andainya muliakan saudara-saudara kamu dengan kemuliaan yang kamu bisa, pemuliaan yang kamu bisa untuk melaksanakannya. Dan kontinu di dalam melaksanakannya. Wa illa, kalau tidak, maka masa depannya, hubungan antara keduanya, itu kepada keliaran dan kepada pemutusan. Ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya la tadumu ulfatu ma'al kul kulfah. Jadi tidak akan senantiasa berkesinambungan yang namanya persahabatan kalau ada pemaksaan diri. Nah, jadi ini termasuk seperti itu. Ogala radhiyallahu anhu at-ta'wilu ala darbain. Mencari-cari alasan atau mencari-cari tahu yang sebenarnya. Itu ada dua macam. Ahaduhuma salah satu daripada keduanya yadullu alal kamal menunjukkan akan kesempurnaan. Wahwa yaitu ma yu'awwalu liyasila ilal ifham. Liyasila ilal afham wahadhan hadzan naw'u fil kitab wa sunnah yaitu yang ditakwilkan suatu perkataan itu baik itu firman Allah maupun hadis Nabi supaya sampai kepada pemahaman-pemahaman yang sebenarnya dan yang semacam ini banyak didapatkan di dalam kitab Al-Qur'an tafsir ataupun sunnah hadis Wasani dan yang kedua mayu awalul liyasi kaunu haqqan awwaira batil ada juga pentakwilan yang tujuannya itu supaya sesuatu itu menjadi benar atau tidak salah. ya yadullu ala nakas, maka pentakwilan yang semacam ini menunjukkan akan kekurangan seseorang. Nah, jadi pentakwilan itu, ayat Al-Quran itu kan masih masbu atau musbah. Tidak jelas. Yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan hadisnya Nabi. Begitu pula ijtihadnya para mufassir. Maka ketika seorang mufassir atau seorang muhaddis menjelaskan tentang sesuatu yang samar daripada Al-Qur'an maupun hadis, itu namanya takwil. Takwil yang semacam itu adalah menunjukkan akan kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan ayatnya dan hadisnya. Kekurangan kita yang menyimaknya sehingga harus disempurnakan. Nah, tapi ada pula sesuatu yang harus dijelaskan untuk supaya mereka itu tahu bahwasanya ini tidak salah. Ini benar, ini tidak salah. Nah, maka yang semacam ini, pentakwilan semacam ini itu menunjukkan akan kekurangan yang di yang apa yang yang dicari. Nah, ngerti enggak? Jadi misalnya apa? Ada seseorang yang dia diragukan pencuri atau tidak pencuri. Dia dituduh begini atau tidak. Kemudian diklarifikasi. Klarifikasi kan takwil namanya gitu Nah, jadi mengklarifikasi itu untuk menunjukkan bahwasanya dia nggak kurang. Bahwasanya dia itu nggak salah. Itu adalah sebuah kekurangan. Bukan sebuah kesempurnaan. Takwil yang semacam ini, klarifikasi itu harus. Tapi klarifikasi yang semacam ini berbeda dengan klarifikasi yang pertama. Klarifikasi yang pertama itu menunjukkan kesempurnaan. Karena apa? Al-Quran nggak ada kurangnya. Hadis nggak ada kurangnya. Yang kurang itu kita kurang memahaminya. Nah, sehingga perlu dijelaskan. Nah, ini terkait dengan cara menyimpulkan, cara mengklarifikasi dan sesuatu yang diklarifikasi itu termasuk yang sempurna atau kurang. Jadi kalau terkait dengan manusia, itu kebanyakan menunjukkan akan kekurangan manusia itu. Tapi kalau terkait dengan Al-Quran maupun Al-Hadis, itu menunjukkan akan kesempurnaan keduanya. Fakullu syekhin yahtaju fi suhbatihi la ta'wil 'ala al-wajhi tsani. La yakmulu al-iktida'u bihi anna ta'wil la yuhassil kamalan wa ma yadfa'u naqsan. Contohnya, setiap guru itu ketika seorang menemaninya maka membutuhkan kepada takwil faham dengan kedudukan takwil yang kedua. Jadi takwil yang karena apa? Terkait dengan manusia mengklarifikasi apa yang dilakukan oleh syekh itu merupakan sebuah kekurangan misalnya. Maka dijelaskan kekurangannya itu bukan kekurangannya sebenarnya begini loh begini begini aja supaya dikasih tahu kepada mereka yang melihatnya merupakan sebuah kekurangan itu bukan kurang ah gitu paham takwil yang semacam ini itu harus dilakukan kepada guru bagi siapa bagi seorang murid untuk apa untuk supaya keyakinannya kita kepada guru itu tidak kurang karena apa keyakinan kita kepada guru itu segala-galanya di dalam hal kita memperoleh sesuatu kebaikan dari seorang guru. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Nawawi radhiyallahu anhu beliau itu kalau seumpama mau berangkat mau belajar kepada gurunya atau bertemu dengan gurunya dia sodako dulu. sodako dulu. Kenapa sedekah? Ah, sedekah dengan niat tawassul. Dia bersodako ya Allah, aku bersodako dengan sedekahku ini dengan niat semoga engkau menutupi kekurangan daripada guruku ini dariku. Nah, jadi seperti itu. Kenapa demikian? Karena al-madad fil mashhad. Pemberian Allah itu tergantung kepada keyakinannya. Al-madad fil mashhad itu sebuah kaidah. Jadi yang namanya pemberian Allah, karunia Allah itu tergantung kepada keyakinan dia, bukan tergantung kepada pemberinya. Yang memberikan sesungguhnya itu adalah Allah. Sedangkan seorang wali, seorang ustadz, seorang syekh, seorang orang tua, orang soleh dan sebagainya itu merupakan sebuah simbolnya saja, simbolnya Allah SWT. Tapi yang memberikan sesungguhnya adalah Allah. Tapi kalau sudah kepada simbol itu keyakinannya kurang, maka Allah tidak akan memberikan. Karena Allah Taala sudah menggariskan hal itu di dalam uh, di dalam firman-Nya di dalam hadis kursi, "Ana inda dhanni 'abdi bi falyadun bi masya'a. Jadi aku ini berada dalam persangkaan hambaku. Terserah mau ber, berprasangka apa kepadaku. Kalau berprasangka baik, maka Allah akan berikan kebaikan. Kalau berprasangka buruk, maka Allah berikan keburukan. Nah, maka dengan dasar itulah, maka kita itu diperintahkan untuk menjaga diri supaya jangan sampai kita itu melihat kekurangan daripada guru kita. Kalau sudah kita memutuskan atau memfonis dengan kekurangan guru kita, jangan harap kita akan mendapatkan kebaikan dari guru itu. Nah, gitu loh. Jadi harus kita memandang guru itu seorang yang jauh daripada kekurangan. Bukan sempurna, nggak ada yang sempurna manusia. Tapi jauh daripada kekurangan. Nah, jadi kadang-kadang guru itu ada yang melakukan sesuatu hal yang menunjukkan atau mengisyaratkan kekurangan dirinya. Tapi maksudnya tujuannya itu untuk menguji. Karena bukan semua murid yang akan mendapatkan kebaikannya, tapi ke murid-murid tertentu. Nah, inilah kalau hubungan antara murid dengan guru yang terkait dengan suluk seperti itu. Berbeda kalau murid dan guru yang terkait dengan tanpa suluk seperti di luar sana yang hanya mengajar saja. Karena apa? Seseorang itu ketika dipandang mendekati sempurna atau jauh daripada kekurangan, maka dia mau terdidik dan mudah untuk menunduk kepada orang itu. Tapi ketika dia itu memandang seseorang yang mendidiknya itu adalah seorang yang penuh dengan kekurangan atau banyak kekurangannya, maka dia itu jiwa manusia itu tidak akan tunduk kepadanya. Nah, ini sebabnya sehingga dia tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Padahal guru itu, nabi pun maupun wali itu, itu cuma gosip. Dia itu cuma hanya memberikan saja, membagikan saja. Tapi yang memberikan sebenarnya bukan dia, tapi siapa? Allah gitu. Oleh karenanya, kunci utama untuk kita mendapatkan kebaikan daripada seorang guru seorang syekh itu adalah husnud don. Nah, itu maksudnya di sini. Nah, jadi kita wajib mengklarifikasi. Cuma beda antara status klarifikasi. Ada klarifikasi menunjukkan akan kesempurnaan, ada klarifikasi menunjukkan akan kekurangan. Nah, yang terkait dengan manusia itu adalah klarifikasi yang menunjukkan akan kekurangan, bukan kesempurnaan. Itu maksudnya gitu. Lianna ta'wil yuhasil kamalan wa inam yadfa'u naqsan. Wa gala radiyallahu anhu man afrata fi hubbi syahwati min syahawati al mubaha qa'alah mahalata fi mujibin nar awil ar. Barang siapa yang berlebih-lebihan di dalam mencintai suatu keinginan yang terkait dengan syahwat daripada syahwat dunia yang diperbolehkan apalagi enggak diperbolehkan Al-mubah itu yang diperbolehkan, maksudnya seperti makan, minum, makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, senang dengan pakaian-pakaian yang bagus ter keterlaluan. Memang kalau sudah semacam ini, suatu waktu nanti dia akan terjatuh ke dalam suatu perbuatan yang akan menyebabkannya hina, yang akan menyebabkannya menanggung suatu aib atau kekurangan. Nah, jadi itu suatu kaidah dalam kehidupan. Jadi kalau kita itu eh, boleh melakukan sesuatu yang mubah, silahkan. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Asalkan sesuatu yang mubah itu sesuai dengan harga diri kita. Tidak mengurangi harga diri. Karena kalau mengurangi harga diri itu sesuatu yang dilarang di dalam agama. Jadi sesuatu yang mubah. Sesuatu yang boleh dilakukan. Tidak terkait dengan makruh, tidak terkait dengan haram. Cuma terkait dengan harga diri. Misalnya apa? Misalnya kalau seumpama kita Eh, memakai apa namanya pacar eh, orang laki pakai pacar kan tergantung niatnya kalau tasyabuh binisa haram kalau ada tasyabuh nggak ada tasyabuh berarti mubah eh, tapi ini berlebihan sampai seperti perempuan akhirnya kan dilecehkan direndahkan nah itu loh maksudnya Fem. jadi kalau seumpama seseorang itu melakukan suatu hal yang wajar dilakukan tapi sampai berlebihan maka itu tidak baik juga suatu waktu dia akan terjomos ke dalam hal yang dilarang itu maksudnya Fem. Ah, ah. jadi hendaknya kalau kita melakukan sesuatu yang mubah sesuai dengan takarannya jangan sampai berlebihan baik itu dalam hal makan dalam tidur dan sebagainya gitu. wagalah samal sambal wal hirmanu antara kelemahan dan keharaman. Keharaman di sini maksudnya dia mahrum. Dia seseorang yang tidak mendapatkan apapun daripada kebaikan. Ayyuhuma adarru? Antara keduanya itu mana yang lebih berbahaya? Ala sahibi kepada orang yang terjangkit keduanya itu. Wa tarafa ilal akal. Akhirnya keduanya itu mengadukan kepada akal karena akal yang memutuskan. Faqadha bainahuma kemudian akal itu memutuskan antara keduanya annal ajza aslun wal hirmanu far'uh. Jadi kemudian diputuskan bahwasanya asal daripada segala sesuatu keburukan itu itu adalah kelemahan. Apa artinya kelemahan di sini? Putus asa. Faham? Putus asa. Sedangkan wal hirman far'u, sedangkan cabang itu karena dia putus asa akhirnya dia nggak dapat apa-apa gitu. Itu hirman. Nah, oleh karena itu di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya dua sifat yang tidak baik ini ada pada diri manusia, tapi harus lawan. Apa itu dua sifat pada diri manusia yang ada itu? Putus asa, gampang menyerah. Jadi gampang menyerah itu, itu ada sifat daripada orang-orang yang lemah. Bukan sifat daripada orang-orang yang kuat. Karena apa? Karena orang yang kuat itu tidak mau dia menyerah, tapi setelah mencoba baru. Kalau nggak ada kemungkinan lagi, mustahil dilakukan, baru dia menyerah. Itu orang kuat. Nah, makanya kan ada sebuah kaidah yang mengatakan manjadda berusaha pasti bisa. Nah, itu. Itu himma namanya. Himmatur rijal tahdimul jibal. Jadi himmanya orang-orang yang besar itu, orang-orang yang kuat itu itu bisa meruntuhkan pegunungan yang besar itu bisa runtuh gara-gara himmanya seorang yang besar. Nah, dan ini ada ceritanya kan? Selalu diceritakan dan dijadikan sebuah motivasi bagi seorang yang belajar ilmu agama maupun mencari kemuliaan di sisi Allah. Di mana ada satu orang guru yang bercerita kepada muridnya bahwasanya kemampuan dan kesungguhan seseorang itu bisa memindah gunung dari tempatnya, bisa menghancurkan gunung yang sangat besar itu. Nah, akhirnya apa? Dan ketahuilah bahwasanya kemauan dan kesungguhan yang besar itu merupakan sebuah ismullahil a'zam. Tahu ismullahil a'zam kan? Bismillah Adam itu adalah suatu nama Allah. Kalau kita itu meminta dengan nama itu, maka pasti akan dikabulkan semua permintaan kita. Maka dia ingin membuktikan benar apa tidak perkataan guru ini. Kemudian dia berkata kepada teman-temannya setelah pelajaran itu, apa sih yang sulit? Apa sih yang mustahil bagi kita orang seperti kita ini? Hanya di dikatakan oleh sebagian temannya yang mustahil bagi kita orang yang nggak punya sebagai tolibul ilim ini adalah kita menjadi mantunya raja, mantunya presiden gitu. Kan, jadi mana ada orang presiden mau ngambil mantu seorang santri nggak punya Fem, kan? sok luk katanya bahasa Arab sok luk orang nggak punya itu, Darwish seadanya. Gitu. Kan? Oh itu nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau begitu aku akan coba. Dia datang ke raja pada waktu itu. Fem. Dan rajanya kebetulan raja yang yang yang soleh sehingga bisa ditemui oleh masyarakatnya siapa saja gitu. Hanya dia datang, kemudian dia katakan, "Galakur datang ke sini untuk suatu tujuan." "Apakah itu wahai anakku?" kata yang raja itu. Dia bilang, "Aku ingin meminang putrimu." Oh, itu menteri yang dengar itu langsung ketawa semuanya. Tapi raja arif dia. Dia raja itu arif. Raja yang bijak. Sehingga dia itu tidak mau menghinakan anaknya. Dia bilang, "Wahai anakku, kalau orang mau mengawini putri raja, itu membutuhkan kepada harta yang banyak." Apa yang dibutuhkan untuk mengawini putrinya raja? Yang yang dibutuhkan itu adalah satu mangkok daripada berlian. Akhirnya dengan dengan polosnya, dengan lugunya si murid itu bertanya kepada raja, di mana dapatnya berlian itu di mana dapatnya? <laughs> ya biasanya di lautan, di tengah lautan di apa di di dangkal di apa di bawah lautan sana gitu. Baik, kalau begitu saya akan mencarinya katanya. Nah, ini apa? Dia berangkat tapi sungguh-sungguh dia, nggak ada sama sekali rasa putus asa nggak ada. Berangkat dia, kemudian dia dikasih tahu sama raja bahwasanya yang namanya berlian itu adanya di dasar-dasar lah laut. Sehingga kemudian dia mengambil tempurungnya kelapa itu. Dan kemudian dia baca innallaha ala kulli syai'in qadir sampai dikuras itu. Pem laut yang besar itu dikuras, bisa nggak? Tapi kesungguhannya dia, kemauan dia yang sangat luar biasa itu Eh, menjadikan Allah Ta'ala itu menggerakkan semua ikan yang ada di laut itu menjadi takut karenanya. Sehingga ikan-ikan itu datang, menepi, dan dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku akan muras laut ini. Tuh, nanti kamu kami akan tinggal di mana? Kami tidak akan bisa hidup. Ini sesungguh sungguh, sungguhan ya, bukan cuma cerita cerita dongeng aja enggak, tapi sungguhan. Kalau Allah berkehendak sesuatu bisa saja gitu kan. Akhirnya Gal, apa yang kau maui? Aku tidak akan berhenti daripada meng, apa, me, me, menguras air laut ini kecuali kalau sumpah keinginanku terlaksana. Apa keinginanmu? Keinginanmu, keinginanku adalah mendapatkan e, berlian sebaik-baiknya untuk aku jadikan, aku persembahkan kepada raja sebagai syarat aku menjadi mantunya. Hanya dalam waktu sekejap itu ikan itu hilang lagi, pergi. Dalam waktu sekejap itu di pinggir laut itu penuh dengan berlian. You dengan berlian. Nah, coba kalau itu terjadi pada kita gimana? Nah, <laughs> seperti kemarin itu ada kejadian yang aneh. Kayak di Palu itu tiba-tiba ikan-ikan itu semua ke pinggir, ke pantai. Jadi ikan-ikan ke pantai sehingga orang-orang sibuk semua ada yang bawa keranjang, ada yang bawa ini semua dimasukkan itu. Jadi rezeki min haitsu layah tasib itu gitu. Nah, tapi kalau semua kita terjadi seperti kita gimana kayak gitu? Kita ambil truk dulu atau untuk naik kenapa berlian semua itu supaya nggak ketinggalan sedikit pun ya kan nah tapi dia masya Allah jadi tempurung kelapa yang digunakan untuk menguras air itu diambil berlian sampai se apa sepenuhnya udah itu dia tinggalkan yang kemudian Allah Taala menurunkan eh, apa air laut itu dan untuk memasukkan kembali berlian-berlian yang tadi dibawa oleh ikan itu sehingga dibawa dia pergi ke raja. Keesokan harinya cuma satu hari. Bisa dapat, bayangkan. Dibawa. Ini raja. Kaget dia. Kok kayaknya belian sungguhan? Dipanggil ahli berlian. Suruh lihat. Dilihat, nggak ada belian sungguhan. Karena dia sudah kadung ngomong. Dia harus pegang komitmen dengan perkataannya. Dikawinkan. Kawinkan. Tapi begitu saya kawinkan. Raja bawa ketemu sama anaknya. Pertama kali ketemu sama anaknya. Gal telak tuh kisalahan. Aku cerai kamu tiga kali ceraian. Kaget ayahnya. Rajanya itu. Kau bermain-main denganku. Kau mempermainkan putriku. Akhirnya bilang, maaf Raja. Aku bukan kehendakku untuk menikahi putrimu. Tapi aku melakukan ini semua untuk membuktikan bahwasanya perkataan guruku itu benar. Bahwasanya kalau seseorang ingin membuktikan segala sesuatu dengan kesungguhan, pasti tercapai. Apapun itu dan aku sudah mencapainya. Tapi keinginanku bukan ini. Keinginanku aku, ada, aku adalah ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Hanya tinggalkan semuanya. Jadi orang yang zuhud jadi seorang wali wa auliyaillah. Hem. Ah, itu loh. Tapi kalau orang sudah seperti kalian, mau jadi seperti ustaz itu, ah kayaknya nggak mungkin deh. Ah, kayaknya nggak mungkin itu sudah lemah gitu. Jangan bilang kayak nggak mungkin. Fem berusaha pasti bisa. Nah, itu selama orang itu berada di jalannya yang tepat, maka pasti akan sampai suatu waktu kan. Kita berangkat mau kemana? mau ke Jakarta. Pakai apa? Pesawat? Enggak. Pakai apa? Kereta api? Enggak. Pakai apa? Mobil? Enggak. Pakai apa? Kapal api? Enggak. Apa? Jalan kaki. Mungkin apa enggak? Mungkin. Mungkin aja selama dia jalan di sini, depan ini terus ikuti sampai Jakarta, pasti sampai. Karena apa sudah sesuai. Jangan mau ke Jakarta jalannya lewat tambak sana gitu. Ya lain itu. <laughs> nggak bakal sampai. Karena jalannya nggak tepat. Nah, selama orang itu berada di jalannya, walaupun dalam waktu yang sekian lama, pasti akan sampai. Asalkan berada di jalan jalannya, di jalurnya. Nah, itu yang penting itu kalau kita mempunyai keinginan dan akan tercapai keinginan kita. Caranya bagaimana? Caranya hendaknya posisikan diri kita di dalam jalur yang benar. Caranya menjadi orang alim gimana sih? Gimana cara jadi orang alim? Belajar yang banyak. Ya kan? Mujahadah yang banyak. Apalagi? Apalagi? Hikmah yang banyak pada guru. Kalau sudah kamu lakukan itu semuanya, nanti sedikit demi sedikit pasti kamu akan sampai. Nah, tapi kalau sudah kamu tidak melakukan itu, tidur-tiduran, nggak pernah baca kitab, cita-citamu apa? Mau jadi orang alim. <laughs> Nah, ini ini yang semacam itu yang nggak bakal terca tercapai. Tapi kalau sama dia itu nggak putus asa, maka pasti tercapai. Jadi putus asa maupun tidak sampainya sesuatu yang menjadi keinginan kita yang namanya hirman itu, itu adalah dua hal yang menjadi sifat yang tidak baik harus dilawan. Paham? Harus dilah, dilawan dan itu bukan sifatnya seorang talibul ilm. Semoga kita semua termasuk yang mempunyai semangat yang tinggi. Wagala ma min tawiyatin illa wa fiha khafiyah. Tidak ada sesuatu yang berlobang kecuali pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu yang berlobang kecuali pasti di dalamnya ada sesuatu yang tersembuh. Kenapa bisa berlobang? Ayo coba. Misalnya apa? Di tanah itu kan banyak lobang. Ada apa lobang itu? Ada apanya? Ada semut. Ada apa lagi? Kodok. Kata itu bahasa desa itu. Apa lagi? Hah? Ada kelinci di sini tuh, ada kelinci. Apa lagi? Ada apa lagi? tikus, apalagi ular dan sebagainya. Ha, berarti apa? Siapa ada lubang pasti ada. Ada apakah mungkin? Fem, tanah itu berlubang tanpa ada usaha sebelumnya. Enggak usaha dari ular, enggak usaha dari kodok, enggak usaha dari semut. Ada mungkin? Mungkin dari mana? Pasti karena misalnya ada apa? Ada sebuah besi yang jatuh sampai dia itu masuk ke dalam. Diangkat besinya, lubang. Kan ada sebabnya. Enggak mungkin lubang begitu saja tanpa ada sebabnya. Artinya apa? segala sesuatu yang tersembunyi, segala sesuatu yang berlobang itu pasti di dalamnya ada sesuatu yang tersembunyi. Apa maksudnya coba? Iya, Kaitannya apa dengan kehidupan kita? Hah? Kaitannya apa dengan kehidupan kita? Jadi banyak hal ini. Artinya apa? Kalau ada sesuatu, omongan yang diomongkan, omongannya itu samar. Samarnya itu karena sesuatu. Fem, omongan samar itu diucapkan tidak jelas itu karena sesuatu. Apa itu sesuatu? Ah, sesuatu tergantung kepada kepada orang yang bersangkutan itu. Apa maksudnya? Misalnya gini. Ustaz, anak mau pulang, Ustaz. Kenapa? Sudah lama di pesantren. Apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya? Ah, mau kawin misalnya. Ya kan? Sudah lama di pesantren. Atau dia itu mau, mau apa maksudnya? Mau melaksanakan, mau ngamalkan uh, ilmunya, mau ngabdi dan sebagainya. Nah, itu bisa. Nah, berarti ucapan itu tidak diperjelas itu karena sesuatu. sekarang jam berapa? Nah, apa itu maksudnya? Sudah waktunya selesai. Nah, gitu loh. Jadi sesuatu yang samar itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi gitu loh. Nah, jadi alias kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada udang di balik batu. Nah, itu patah batu sih ada udang di balik batu. Sekarang kan sudah bukan itu lagi kan? Ada udang di balik tempeyek katanya. Nah, <laughs> nah, sama seperti itu. Paham? Jadi nggak ada hal yang samar, jadi berlubang masih samar. Kecuali pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Paham? Kamu biasanya bertemu sama perempuan-perempuan, ya kan? Yang dia itu tidak pakai cadar. Lalu kamu ketemu sama orang di pondok ini, loh, pakai cadar semua. Ah, berarti ada apa-apa gitu. Ya kan? Mungkin ada jerawatnya. Mungkin dia menyembunyikan kecantikannya, takut sampai di di apa diminta sama orang yang salah karena dia sudah punya. Mungkin lagi ada yang maksud lain apa itu? Dia ingin menjalankan syariat. Atau ada juga yang terpaksa karena peraturannya seperti itu dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi kan banyak hal. Banyak hal tidak? Banyak hal. Ada orang megang perut. Apa maksudnya? Nah, bisa jadi lapar, bisa jadi sakit perutnya. Pem, Ada yang gini. Apa artinya? Hah? Sakit gigi bisa, ngelamun bisa, Apa lagi? Hah? Sudah sakit gigi sudah, melamun sudah, Apa lagi? Apa? Galau. Galau. Yang ngelamun kalau galau pikirnya apa? <laughs> Apa lagi? Gini. Apa? Banyak kutunya. Ketombe. Apa lagi? Bohong. Bingung. Nah, kan banyak. Jadi banyak. Jadi orang kalau melakukan sesuatu yang bukan seperti biasanya. Kalau seumpama melobangi tanah, itu wajar atau tidak? Wajar atau tidak melobangi tanah? Hah? Pekerjaan santri sebelum belajar harus melobangi tanah, ada gitu? Enggak kan? Berarti enggak wajar kan? Ah, kalau enggak wajar itu berarti sesuatu yang masbu. Sesuatu yang masbu itu pasti ada tersembunyi di balik itu apa gitu loh. Itu loh maksudnya. Paham? Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala ba'dul ulama inna zubaba yada'u sayhal jasadi ويقع على قروحه كذلك الأشرار يدعون محاسن الإنسان ويذكرون مساويه berkata sebagian ulama kamu lihat coba lalat itu dia itu tidak mau hinggap di tempat kulit yang sehat badan yang sehat dia tidak mau hinggap di situ tapi dia biasanya mau hinggap di tempat di kulit yang tidak sehat. Misalnya apa? Ada korengnya, ada lukanya, ada kotorannya, ya kan? Nah, itu pula. Orang yang tidak baik seperti itu. Nggak mau menyebutkan kebaikannya. Susah. Untuk menyebutkan kebaikannya itu susah. Bukan tabiatnya dia. Sebagaimana yang namanya lalat itu tempatnya di mana? Tempatnya lalat itu tempat-tempat yang kotor-kotor. Sama kecoa. Kalau nggak ada hotel berbintang itu ada kecoaknya. Nah, itu kenapa? Karena tempatnya kecoa itu tempat-tempat yang ko, yang kotor. Nah, itu loh. Jadi orang yang tidak baik itu dia sulit untuk mengisahkan, untuk menceritakan, untuk menyebutkan kebaikan seorang manusia itu sulit. Dan yang ada itu selalu kejelekannya orang. Nah, gitu. Loh. Makanya hati-hati. Mulut itu merupakan suatu tanda dengan apa yang di dalam hati. Bahkan ya, bahkan kalau hatinya itu busuk, hatinya itu nggak baik, penuh kebencian, penuh iri, penuh dengki. Bahkan mulutnya pun juga ikut bau. Walaupun nggak puasa. Walaupun nggak puasa, tapi jangan sukdon ya. Eh. Jangan sukdon gitu. Dan cuma sebagian ulama itu mengatakan begitu, dari saking busuknya itu sampai hawa yang tidak baik dari di, di dalam hatinya itu sampai keluar dengan bau yang tidak enak, tidak sedap. Nah, ya. Jadi makanya kan dikatakan oleh para ulama aura kecantikan itu berangkatnya itu dari hati. Aura itu apa sih? Apa aura itu? Aura itu keberkahan. Fem, dia itu tampak sudah auranya. Kayaknya nggak tampak dia auranya. Ah, aura itu apa? Keberkahan. Kalau dilihat tuh adem, enak. Fem, jadi senang. Kalau ngeliat tuh senang, nggak bosan-bosan. Itu aura. Nah, kamu ada auranya apa tidak? Tergantung bagaimana kesalehanmu. Kalau kamu itu saleh, nggak perlu kita make up, nggak perlu kita e, pakai apa? Pemutih. Cukup kalau hati kita bersih, itu dengan sendirinya aura itu akan nampak di wajah. Sehingga ngelihatnya itu enak. Enak. Ngerti nggak? Nah, itu aura itu namanya. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau orang itu tidak baik, hatinya itu jelek, itu kadang-kadang dari wajahnya itu kelihatan sudah. Dari wajahnya itu kelihatan nih serem. Fem. E, apa wajahnya itu sangar. Memang kelihatan, wah ini dari hatinya, dari jeleknya sampai seperti itu. Ada. Tapi jangan su sudon. Kadang ada orang yang memang perawakannya seperti itu gitu loh. Giginya merongos. Ah, kalau udah merongos nggak bisa senyum terus. Nah, jadi karena giginya merongos gitu loh. Nanti nggak? Nah, jadi jangan sudon. Oh berarti ini orang jelek nih orangnya. Nah, enggak. Nah, kita harus husnudon gitu. Nah, cuma biasanya seperti itu. Kalau orang jahat tuh kelihatan nggak orang jahat? Kalau orang santun kelihatan nggak orang santun? Nah, kelihatan. Gitu. Kayak anak pesantren ini kayak kalian-kalian semua itu kan santun, semua kelihatan Masya Allah gitu loh. Ya kan? Beda semua di sana yang berani jelalatan matanya dan sebagainya. Nah, itu kan beda. Cara memandang beda, cara menundukkan beda, cara mendoakan kepala beda. Nah, itu semuanya beda. Nah, itu maksudnya di sini. Jadi setiap orang itu hati-hati. Tingkah lakunya itu maupun tutur katanya itu menandakan sesuatu dalam dirinya. Nanti nggak? Jadi kalau seumpama seseorang nggak pernah nyebutkan kebaikannya, tapi kejelekannya orang disebut terus, ah berarti dia orang nggak baik. Nah, dia orang nggak baik. Nah, tapi kalau seumpama disebutkan oleh mulutnya itu selalu yang baik dari mata manusia, ah ini orang baik Nah, jadi itu suatu pertanda gitu. Suatu, suatu tindakan, suatu lintasan, suatu ucapan itu menandakan yang ada dalam hati kita. Jadi kalau ngomongnya itu keras, kasar, ah, menandakan dalam hatinya itu nggak bagus. Cara ngomongnya itu lembut, cara ngomong itu santun, ah, bagus ini berarti. Ah, gitu. mah. jadi sama seperti yang namanya lalat nggak mau hingga di tempat-tempat yang bersih itu nggak mau, tapi tempat-tempat yang kotor umumnya itu seperti itu gitu. Seperti terjadi pada Sina Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Siapa Ja'far As-Sadiq? Putranya siapa? Muhammad Al-Ba Al-Bagir. Muhammad Bagir putranya siapa? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin putranya siapa? Imam Hussein. Nah, gitu. Syekh <clears throat> Ja'far ini hidup di zaman raja yang zalim. Rajanya itu benci kepada Syekh Ja'far. Kenapa sebabnya? Syekh Ja'far tidak mempunyai kekuasaan, tidak punya kerajaan, tapi masyarakat lebih menghormat dia ketimbang raja. Sehingga dia timbul iri dengki kepadanya. Bahkan sampai-sampai dia itu juga mengaku dirinya sebagai cucunya Nabi. Entah dari mana gitu. Eh, suatu waktu dia dipanggil. Jadi memang selalu di, di apa ditekan gitu. Dipanggil suatu waktu. Duduk di bawah, raja di atas. Masalahnya pada waktu itu lagi musim lah lalat. Eh. Ja'far di bawah, nggak dihigapi lalat sama sekali. Sedangkan raja di atas sudah dikipasi-kipasi itu masih ada lalat-lalat itu atau masuk Marah dia. Ketika marah dengan keadaan itu dia marah. Kenapa sih Allah Taala menciptakan lalat? Kayak enggak enggak ada gunanya Jam menciptakan. Dijawab oleh Sanjak Fasa Degelia ada gunanya. Apa gunanya? Untuk menundukkan untuk merendahkan orang-orang yang sombong dan untuk memuliakan orang-orang yang tawadu. Tanpa marah dia. Hem. Kan seperti seperti itu. Saya Jafar nggak ada yang ngipasi, dodonya bawah, tapi nggak ada satupun hinggap kepada dia. Dan itu termasuk keistimewaan dia, termasuk manakibnya Saya Ja'far Sadiq. Kenapa? Di antara mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu tidak pernah dihinggapi oleh lah, lalat. Karena apa Nabi SAW bersih semuanya. Fisiknya maupun batinnya itu bersih. Termasuk di antara cucunya yang nggak pernah dihinggapi oleh lalat adalah Sayyidina Ja'far Sadiq. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidina Ahmad Badawi. Itu di antara mujizatnya dia nggak pernah seumur hidup diinggapi oleh lalat, nggak pernah. Nah, ini termasuk ini Sayyidina Ja'far Sadiq. Akhirnya apa dia marah, dia marah masuk ke penjara. Begitu masuk penjara, akhirnya dia nyeleneh lagi. Dia bilang begini, Fem, kamu itu ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi dari mana? Nah, justru aja yang bilang gitu kepada Sayyidina Ja'far. Kan Sayyidina Ja'far sudah diketahui oleh semua orang bahwasanya beliau itu salah, salah satu cucunya Nabi raja yang mengaku cucu Nabi. Justru harusnya Sayyidina Ja'far yang bertanya. Ini enggak raja yang bertanya. Nah, makanya dia bilang semua orang tahu bahwasanya kakek moyangku ini kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Semua orang tahu gitu. justru kamu itu dari mana? Kata Ja'far Sadiq. Nah, begini aja. Gimana kalau kita itu sama-sama membuktikan siapa yang termasuk cucunya Nabi. Gimana caranya kata Sayyidina Ja'far Sadiq? Ya, Sayyidina Ja'far Sadiq yang memberitahukan. Gini aja caranya. Kamu ambil seekor harimau. Biarkan harimau tidak kasih makan tiga hari. Tiga, maka, tiga hari jangan kasih makan. Nanti setelah itu kita masuk ke ruangannya. Yang gak dimakan berarti itu adalah cucunya Nabi. Yang yang dimakan berarti bukan cucunya Nabi. Dia mikir dia mau ke, mau apa? Mau keluar dari ancamannya itu dia takut gengsi. Tapi dia nggak mau juga. iya. Ditambah lagi akhirnya kesempatan. Siapa tahu nanti dia Ja'far Sadiq ini hanya dimakan diterkam oleh harimau biar mati. Mampus lo gitu maksudnya gitu. Nah, sudah ya. Baik. Udah ditaruh di kandang kayak macan nggak dikasih makan tiga hari tiga malam. Akhirnya sampai datang waktunya hari hanya itu. Sudah tiga hari, tiga malam nggak dikasih makan datang raja itu sama Sina Ja'far Sadiq ini. Akhirnya kata Sina Ja'far Sadiq, ayo siapa yang masuk duluan? Raja takut. Nah, tapi karena memang raja takut, nah, dia dia tahu sendiri bahwa dirinya itu bukan cucunya Nabi, cuma ngaku-ngaku saja. Akhirnya katanya raja itu biar kamu aja yang masuk duluan. Masuk dia. Begitu dia masuk, ngaung-ngaung itu harimau itu tapi ngaung-ngaung mendekat kepada saya Ja'far Sadiq tapi menunduk dekatnya menunduk menunduk sampai dekat ke kakinya saya Ja'far Sadiq dicium dia sujud dia kakinya saya nah hanya kata Sayyidina Ja'far Sadiq ah aku sudah selesai ah, tinggal kamu sekarang ayo masuk gitu. hanya <laughs> dia marah ditinggal <laughs> gitu Eh? Nah, makanya kan sebagian orang mengatakan kalau cucu Nabi dia nggak bakal dimakan oleh harimau gitu Buktinya Sayyidina Ja'far Shadiq nggak dimakan. Ayo nah, siapa yang berani coba-coba silahkan gitu. <laughs> Nah, jadi akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala Semoga kita termasuk dimuliakan Allah Ta'ala Di dunia sampai di akhirat Semoga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya Bukan cuma uh, cuma kelihatannya saja Dohirnya saja Tapi dohirnya dimuliakan Batinnya juga dimuliakan Sehingga kita termasuk yang kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW Ala hazin ya kunnatin salihah Wa ala manusaw al